Namun barakallahu fikum sudah dibahas pada pertemuan yang lalu bahwa mereka abta'u enggan untuk berangkat. Orang-orang Arab khususnya. Karena memang mereka sebagaimana dikatakan asyaddu kufran wa nifaqa mudah terkena dengan kufur dan munafik atau sifat nifak sehingga mereka menyatakan apakah kalian mau menyerahkan diri-diri kalian kepada Quraisy orang-orang Quraisy sudah dikenal yang paling memusuhi muslimin sedangkan sekarang ingin mendatangi Mekah apakah kalian ingin menyerahkan diri dan tentang inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. Menurunkan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada." Bahkan kalian menduga, kalian menyangka bahwa Rasul dan orang beriman gak akan balik selama-lamanya. Wa zuyyina dhalika fi qulubihim dan prasangka itu diindahkan di hati-hati mereka. Wa dhanantum dhanna kalian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum qauman bura. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka berangkatlah hanya orang-orang yang beriman yang hakiki. Orang-orang beriman yang sungguh-sungguh beriman, muhajirin wal ansar dan yang bergabung bersama mereka. Berangkatlah mereka mengikuti jalur perjalanan ke Mekah yang biasa. Ternyata Quraisy menghadangnya dari jalan-jalan tersebut. Maka Rasulullah SAW pun marah kepada mereka ini dan berkata, "Ya waiha Quraisy, duhai celaka Quraisy, Akalat humul Mereka sudah dikuasai oleh perang. Ya ini seakan-akan perang itu hobi bagi mereka. Mengapa mereka tidak membiarkan kami dengan orang-orang Arab kalau mereka menerima kami kebaikan buat mereka? Kalau mereka menolak kami, mereka tidak rugi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Rasul memanggil seseorang. Siapa yang mengetahui jalan lain? Jalan alternatif menuju Mekah. Maka berkata seseorang, Ana ya Rasulullah. Seorang dari suku Bani Aslam. Maka beliaulah yang menunjukkan jalan lain, jalan alternatif. Ternyata jalan itu sangat sulit menaiki bukit menuruni lembah syaqadhalika 'alal muslimin yang memberatkan kaum muslimin sampai mereka mencapai dataran yang rendah di bawah lembah maka nabi berkata kepada mereka qulu ucapkan nastaghfirullah wa natubu ilaih ucapkan nastaghfirullah wa natubu ilaih kami minta ampun kepada Allah dan kami bertaubat kepadanya maka para sahabat seluruhnya berkata nastaghfirullah wa natubu ilaih kami minta ampun kepada Allah dan kami bertaubat kepadanya maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah kalimat yang dulu pernah diperintahkan oleh Musa alaihi salam kepada Bani Israel Qulu hittatun nagfir lakum khatayakum. Ucapkan hittah, kami akan ampuni kalian. Ternyata Bani Israel menolak mengucapkan hittah. Mereka malah memelesetkannya kepada kalimat lain, hintah. Hittah maknanya ampunilah kami. Sedangkan hintah maknanya gandum. Kata Nabi sesungguhnya kalimat tadi pernah diperintahkan oleh Musa kepada Bani Israel tapi mereka menolaknya. Sedangkan diperintahkan kepada kalian, kalian mengucapkannya. Artinya kalian lebih baik dari mereka Bani Israel. Ikhwan ibn a'azakumullah disebutkan oleh Ibn Hisham rahimahullah. Fasalakal jaisu dalikat tariq. Maka tentara pun yakni pasukan Nabi alaihi menjalani jalan tersebut. Falamma ra'at khaylu Quraisy qataratal jais ketika pasukan Quraisy melihat debu-debu yang diterbangkan oleh kaum muslimin ke arah lain qad khalafu an tariqihim menyelisih jalan yang biasa raja'u raqidina ila Quraisy maka mereka pun kembali ke Quraisy wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza salaka fi thaniyatil murar. Sedangkan Nabi terus berjalan sampai menuruni lembah yang dijuluki thaniyatil murar. Barakat naqatuhu. Tiba-tiba untanya mendekam, tidak mau berjalan. Berkata manusia khalat. Untanya Rasulullah SAW mogok, macet, tidak mau jalan. Khallatun naqah kata mereka. Nabi membantah. La ma khallat wa ma huwa laha bikhuluqin. Tidak, ontaku tidak mogok dan itu bukan akhlaknya untaku. Walakin habasaha habisil fil, tetapi ditahan oleh yang pernah menahan pasukan bergajah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Habasaha habisil fil, tertahan oleh yang pernah menahan pasukan bergajah. Gajah-gajah sekian banyaknya ketika diarahkan ke Mekah, semuanya mendekat, tidak mau berjalan. Ketika diarahkan ke arah lain, mereka berlari-lari, herwalah gajah-gajah tersebut. Demikian pula unta ini, tidak mau diarahkan karena ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun memerintahkan mereka untuk tinggal sejenak di tempat tersebut. Walakin habasa habsil fil an Makkah la tada'uni Quraisy al-yawm illa khuttah yas'alunani fiha silat rahim illa a'taituhum. Kata Nabi, sekarang ini tidaklah orang Quraisy datang kepada kami meminta untuk silaturahmi atau meminta untuk berbicara atau meminta untuk damai kecuali pasti aku akan kabulkan kata Rasulullah SAW. Karena mereka sudah ihram. Ihram untuk umrah. Terikat dengan aturan-aturan ihram. Tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh berperang, tidak boleh berburu, tidak boleh membunuh buruan. Maka kalau Quraisy datang, kita akan terima. Kalau mau bicara. Kalau mereka akan membuat perjanjian, kami akan sambut. Kalau mereka ingin berdamai, kami siap untuk berdamai. Qila lahu ya Rasulullah. Ada yang berkata kepadanya ya Rasulullah. Ma bil wadi ma nanzil alaih. Lembah ini tidak ada airnya. Bagaimana kita bisa singgah di sini? Maka Nabi pun mengeluarkan anak panah. Dan kemudian turun ke lembah yang paling rendah. Yang mereka sebut dengan sumur karena kalau kita katakan sumur, kalian terbayang sumur yang bundar itu kan? Tidak. Tempat yang paling rendah, yang biasanya kalau hujan, di situ ada air. Itu disebut bi'ir. Maka Rasulullah turun ke sana, menancapkan anak panahnya. Maka keluarlah air dari tempat tersebut. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pada seseorang turunlah ke lembah itu dan kemudian tancapkan di sana fajasa birrawa maka keluarlah air dengan banyak melimpah hatta daraman nas anhu bi'atan sampai manusia membendungnya karena banyaknya air yang keluar falamat ma'anna Rasulullah sallam atahu Budail ibni Warqa al-Khuzai setelah tenang mereka singgah di sana istirahat air cukup Tiba-tiba datanglah Budail ibni Warqa al-Khuzai dari Bani Khuza'ah. Seseorang dari suku Bani Khuza'ah. Fakallamuhu wa sa'aluhu man ladhi ja'a bihi. Orang dari Bani Khuza'ah ini bertanya, "Apa yang membawamu kemari wahai Rasulullah?" Ikhwan ibn a'azakumullah, Mekah diisi oleh orang orang Quraisy, turunan Quraisy. Sedangkan di luar Mekah atau di perbatasan Mekah ada dua suku, Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Mereka ini salah satunya dari Bani Khuza'ah datang bertanya, "Apakah gerangan tujuan kalian datang kemari?" Fa'akhbarahum annahu lam ya'ti yuridu harban. Maka Nabi menghabarkan bahwa kami datang bukan untuk perang Inama ja'a zairan lil bait, kami datang untuk menziarahi Ka'bah, untuk memuliakan Ka'bah. Wa mu'azziman li hurmatihi, untuk menjaga kehormatannya. Thumma qala lahum nahwan mimma qala li Bishr ibn Sufyan. Maka Nabi pun menyampaikan persis seperti yang sudah disampaikan kepada Bishr ibn Sufyan. Faraja'u ila Quraisy. Ternyata Budail ibni Warqa ini disuruh oleh Quraisy. Maka dia kembali kepada Quraisy dan menyampaikan kepada mereka, ya masyara Quraisy, wahai golongan Quraisy, innakum tuajjilun, kalian terburu-buru terhadap Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innahu lam yati liqital. Dia datang bukan untuk perang. Wa inna ma jaa zairan lil bait. Dia datang untuk menziarahi Baitullah. Ingin memuliakannya. واتهموهم وجبهوهم وقالوا وإن كان جاء لا يرد قتالا فوالله لا يدخلها علينا ternyata mereka tetap menuduh dengan tuduhan-tuduhan mereka tetap menghadapinya dengan penolakan orang-orang Quraisy berkata wa in kan walaupun dia datang bukan untuk perang kami demi Allah nggak akan mengizinkan mereka masuk dan tidak boleh mereka memaksa untuk masuk wala tahaddasa bidzalika 'anil arab kami tidak ingin orang-orang arab berkata bahawa Muhammad dan kawan-kawannya berhasil memaksa masuk tidak bisa wa kanat dan memang suku khuza'ah ini barakallahu fiikum adalah suku yang dijuluki dengan aibatunushin di Rasulullah SAW. Aibatun nushin maknanya adalah e, penasehat atau kekhususan selalu memberitakan berita-berita kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW. Ini suku Bani Khuza'ah. Muslimuha wa musyrikuha. Muslimnya dan musyriknya dari suku Bani Khuza'ah berpihak kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Setiap ada berita akan disampaikan. La yukfuna anhu syai'an kana bi Makkah. Enggak akan disembunyikan satu berita pun yang ada di Mekah kecuali disampaikan kepada Rasulullah sallam. Maka disampaikanlah berita tadi. Ini jawaban Quraisy dan begini sikap Quraisy. Tsumma ba'athu ilaihi Mikriz ibni Hafs ibn al-Akhyaf. Quraisy mengutus lagi utusan kedua. Tidak puas dengan utusan dari Bani Khuza'ah, mengutus seorang bernama Mikriz Ibni Hafiz Ibn Al-Akhyar. Ketika datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah melihat dari jauh, Rasulullah sudah mengatakan, Hada rajulun ghadir. Ini orang pengkhianat. Orang ini banyak melanggar janji. Para mentaha, maka ketika datang kepada Rasulullah SAW, mengajak bicara, dan sama mirip ucapannya dengan Warqa atau Budail ibni Warqa. Maka dijawab pula dengan jawaban yang sama, tidak berbeda. Maka kembalilah orang ini kepada Quraisy mengkhabarkan dengan berita yang sama pula. Suma ba'atu ilaihi al-Hullais ibni Alqamah. Masih belum puas. Mengutus lagi utusan ketiga. Namanya Hulais ibni Alqamah atau ibni Zaban. Orang ini tokohnya Al-Ahabish. Jadi ada orang-orang turunan Habasyah di Mekah yang tinggal di sana. Tokohnya adalah Hulais. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi "Inna hadza min qaumin yata'allahun." Adapun orang ini kepada Hulais ketika datang Adapun orang ini dari kaum yang beragama, ya ta'allahun, kaum yang beragama. Fab'athu al-hadiya fi wajhihi hatta yarah, kirimkan hewan-hewan kurban ke dekat dia, ke hadapan dia, biar dia yakin, biar dia tahu. Karena orang ini beragama, mengerti. Begitu melihat hewan-hewan kurban yang sudah ada tanda-tandanya di lehernya. Falamma ra'al hadiya yasilu alaihi min urdil wadi. Ketika dia melihat hewan-hewan kurban yang akan dikurbankan dan dalam keadaan sudah diberi tanda dikalungi dengan kalung-kalung waqad akalat awbarahu bahkan kalung itu sudah memakan kulitnya saking lamanya perjalanan saking lamanya menunggu sebelum sampai ke tempat penyembelihan sampai membekas di leher-leher hewan kurban tersebut. Mintulil habis karena lamanya ditahan. Waraja ila Quraisy walam yasil ila Rasulullah sallam. Hulais tidak nyampe ke Rasulullah sallam. Langsung balik. Cukup dengan melihat hewan-hewan kurban tadi. Dia kembali kepada Quraisy tidak jadi berbicara. Mengapa? Sudah cukup yakin bahwa yang diberitakan dengan berita pertama Budail ibn Warqa dan berita kedua dari Mikriz sudah cukup. Apa yang dilihatnya? Bahwa berita tadi benar, tidak salah. Maka dia kembali dan berkatakan berkata kepada Quraisy seperti apa yang disampaikan sungguh demi Allah mereka datang untuk beribadah, mereka datang untuk mensucikan Ka'bah, mereka membawa hewan-hewan kurban yang sudah diberi tanda, sudah dikalungi dengan kalung-kalung. Apa kata Quraisy? Ijlis. Fa inama anta a'rabi la ilma lak. Duduk. Kamu ini orang Bedui, nggak ngerti apa-apa. Kau nggak punya ilmu. Ya. Hulais dikatakan seperti itu marah. Faghadiba Hulais marahlah dia. Wa qala ya ma'syar Quraisy wallahi ma ala hada halafnakum wahai Quraisy sungguh bukan untuk ini kami bergabung dengan kalian. Bukan untuk ini kami bergabung dengan suku-suku kalian. Wala ala hadha aqadnakum. Bukan untuk ini kami berjanji dengan perjanjian kalian. ayusaddu an baitillah apakah dihalangi orang yang akan beribadah di Ka'bah apakah dihalangi orang yang akan memuliakan baitillah walladhi nafsul hulais biyadi, demi Allah yang jiwa hulais ada di tangannya la tukhallanna baina Muhammad wa baina ma ja'a bihi aw la anfiranna bil ahabish Sungguh demi Allah, hendaklah kalian biarkan Muhammad dan pengikutnya untuk mendatangi Ka'bah atau aku akan mengajak seluruh suku Ahbash untuk keluar dari Mekah, meninggalkan kalian. Alu orang Quraisy berkata, "Mah, cukup, cukup. Kufa Cukupkanlah dari kami ya Hulais hingga kami mencari yang terbaik untuk kami yang kami ridhai." Ini menenangkan Hulais agar jangan marah. Thumma ba'asu. Mengutus lagi utusan keempat. Yang bernama Urwah ibni Mas'ud al-Thaqafi. Fakharaja hatta ata Rasulullah. Maka datanglah Urwah ini menemui Rasulullah SAW. Fajalasa baina yadai. Duduk di hadapan Rasulullah SAW. Thumma qal. Sekarang yang diutus. Ya, yang dianggap ahli dalam berbicara. Pandai berdiskusi. Tidak berkata datang mau apa. Itu sudah terjawab tadi. Tetapi langsung dia berkata, Ya Muhammad, Ajama'ta awsyab an-nas thumma ji'ta bihim ila Bayudatik Dipanggil dengan namanya. Apakah engkau mengumpulkan orang-orang dari suku yang berbeda-beda digabung oleh kamu kemudian untuk mendatangi sukumu sendiri untuk memecah belah sukumu sendiri untuk mengalahkan sukumu sendiri ini dianggap ahli kalam ahli berbicara innaha quraisyun qad kharajat ma'aha au ma'aha al'udul matafin lihatlah quraisy Mereka telah keluar membawa semua unta-untanya bahkan al-udul matafil. Al-udul matafil adalah unta-unta yang sedang memiliki anak di belakangnya. Biasanya nggak dibawa perang. Tidak disembelih, tidak akan dipakai untuk perbekalan dalam perjalanan karena masih punya anak-anak. Tapi mereka bawa. Artinya siap untuk berlama-lama, siap untuk berbulan-bulan. Ikhwan ibn na'azakumullah. Kata Urwah, lihatlah Quraisy sudah keluar siap untuk perang dan siap dengan perbekalan yang banyak untuk sekian lama. Basu, Julu dan numur. Mereka sudah memakai kulit-kulit numur. Numur itu namir. Harimau-harimau atau singa-singa. Mereka telah memakai kulit -kulit harimau siap untuk berperang. Yuahidun Allah la tadkhuluha 'alaihim 'unwatan abada. Mereka bersumpah bahwa kalian enggak akan masuk ke Mekah abadan dan tidak bisa memaksa. Wa aimullah ka'anni biha ulai qad inkashafu 'anka ghadan. Sungguh demi Allah, aku melihat besok mereka akan mengusir kalian semuanya dari tempat ini. Ini Rasulullah sallallahu Di belakangnya ada Abu Bakar. Begitu berkata besok kalian akan diusir dari tempat ini oleh mereka. Abu Bakar Siddiq di belakang Rasulullah SAW langsung berkata. Umsus batrallat. Umsus batrallat. Ananu nan kasifu'an. Ikhwan ibn Azul, ucapan umsus badralat itu sangat kasar sekali. Tapi memang diarahkan pada orang-orang yang pantas itu Quraisy. Silahkan kalian kulum itu kemaluan lata. Apakah kami akan tinggalkan Rasulullah? Apakah kami akan meninggalkan perintah Rasulullah SAW? Tidak akan. Qanibidina azakumullah. Qala man hada ya Rasulullah. Siapa ini ya Rasulullah? Ikhwan ibn Azzaqullah imma lupa beneran Siapa dia? Ini orang Quraisy. Abu Bakar terkenal di Quraisy waktu itu. Kok tiba-tiba ditanya, Mana ada ya Rasulullah?" Imam lupa beneran, wa imam meremehkan. Siapa orang ini? Ya Rasulullah. Hada Ibnu Abi Quhafah. Ini adalah Ibnu Abi Quhafah, Abu Bakar. Qala ama wallahi laula buddun kanat laka indi lakafatuka biha. Walakin hadhihi bihadha. Sungguh demi Allah, kalau bukan karena ada sesuatu kebaikan dari sukunya terhadapku, sudah aku sikat kamu. Tetapi biarlah ini dengan itu setimpal. Kemudian Urwah mulai berbicara sambil ingin memegang jenggot Rasulullah SAW. Dan itu biasa untuk merendahkan dan menghinakan. Eh, kamu sambil megang jenggotnya. Tetapi belum sampai tangannya ke jenggot Rasulullah SAW. Di sampingnya ada Mughirah Ibn Syu'bah. Membawa tongkat dari besi. Langsung dipukul tangannya dengan keras. Sebelum sampai ke jenggotnya Rasulullah SAW. Ukfuf yadak min wajhi Rasulillah. Tahan tanganmu dari wajah Rasulullah Sallallahu Sallam. Fayaqulu Urwah. Maka Urwah berkata, Waihak. Ma afaddaka wa ma aghlabaka. Celaka engkau. Kasar sekali. Betapa kasarnya engkau. Fatabassama Rasulullah. Rasulullah pun tersenyum melihat bagaimana para sahabatnya menjaga kehormatan Rasulullah SAW. Nggak ada yang bisa mendekati, apalagi berani menyentuh Rasulullah SAW. Faqala lahu ruah, man hada ya Rasulullah? dengan pertanyaan yang sama untuk meremehkan atau memang lupa karena dia juga Quraisy. Mana ada ya Rasulullah? Orang ini siapa? Qala hada ibnu akhik. Ini anak saudaramu sendiri. Mughirah ibni Syu'bah. Qal maka orang tadi berkata, "Ai Ghudar, wa hal ghasaltu sawataka illa bil ams?" Wahai pengkhianat, bukankah aku baru cuci kemaluanmu kemarin? Maksudnya kemarin baru aku cepoki kamu. Yani kamu masih kecil kemarin. Kok tiba-tiba sekarang kurang ajar? Ayo gudar, wahai pengkhianat. Wahal ghasaltu sawataka illa bil ans? Tidakkah aku masih mencuci kemaluanmu kemarin? Fakallamahu Rasulullah sallam binahwin mimma kallama bihi ashabu. Maka Nabi pun menyampaikan kepada Urwah persis seperti apa yang disampaikan kepada Utusan pertama, utusan kedua, utusan ketiga. Bahwa beliau tidak datang untuk perang. Kami datang untuk beribadah. Lihatlah pakaian ihram kami. Lihatlah hewan-hewan kurban kami. Faqama min indi Rasulullah SAW. Wa qad ra'a bihi Utusan keempat ini kembali dan melihat sesuatu yang menakjubkan. Yaitu apa yang diperbuat oleh para sahabat-sahabatnya. Tidaklah Rasulullah SAW berwudu kecuali mereka berebut air wudunya. Tidaklah Rasulullah SAW meludah kecuali mereka berebut ludahnya. Tidaklah mereka melihat rambut Rasulullah SAW jatuh kecuali mereka berebut untuk mengambil rambutnya. Faraja'a Quraisy. Maka dia kembali ke Quraisy sambil berkata, "Ya ma'syara Quraisy, Inni qad ji'tu Kisra fi mulkihi wa Qaisar fi mulkihi. Wahai Quraisy, aku sudah mendatangi Kisra dengan kerajaannya. Dan aku sudah mendatangi Kaisar dengan kerajaannya. Dan aku sudah mendatangi Najasyi dengan kerajaannya. Dan inni wallahi ma ra'aitu mulkan fi qaumin qab misla Muhammadin wa ashabih. Tetapi aku tidak pernah melihat seorang raja yang dihormati oleh kaumnya seperti dia Muhammad yang dihormati oleh kaumnya. Walaqad ra'aitu qauman la yuslimunahu li syai'in abada. Sungguh demi Allah, aku tidak melihat mereka akan melepaskan Muhammad kepada kalian abada. Tidak mungkin akan dilepaskan seperti ucapan tadi. Besok kalian semua akan diusir dan Nabi akan dibawa oleh Quraisy. Kata Abu Bakar, umsus babralat. Kulumlah kemaluan lata oleh kalian. Apakah mungkin kami meninggalkan Rasulullah? Tidak akan kami tinggalkan Rasulullah abada. Setelah melihat ucapan Abu Bakar, melihat bagaimana penghormatan para sahabat kepada Rasulullah SAW, Tidaklah Rasulullah berwudu kecuali mereka berebut wudunya. Tidaklah beliau meludah kecuali mereka merebut berebut ludahnya. Tidaklah datoh dari Nabi satu helai rambut kecuali mereka berebut rambut Rasulullah dan seterusnya dan seterusnya. Kata Urwa ya ma'syar Quraisy, aku sudah melihat bagaimana Raja Kisra sudah melihat Romawi, Persia dan Najasyi. Enggak ada satu raja yang dihormati oleh kaumnya seperti Muhammad dihormati oleh kaumnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka aku melihat tidak mungkin mustahil mereka akan memasrahkan Muhammad kepada kalian abadan faru ra'yakum faru ra'yakum apa ru dari kata ra'a yarau fi'il amrnya ra satu huruf saja. Bermakna. Lihatlah. Tetapi karena jamak dikasih wau, ru. Faru ra'yakum, maka silahkanlah kalian berpendapat dengan pendapat kalian. Faru ra'yakum. Wa inna Rasulullah SAW da'a khirash ibnu Umayyah al-Khuza'i faba'athahu ila Quraisy. Sekarang giliran Rasulullah SAW mengirim utusannya. Diutuslah seorang bernama Khirash ibni Umayyah al-Khuzai. Diutus ke Mekah dan membawa atau ditunggang, dinaikkan ke unta dari unta Rasulullah SAW. Yang bernama Sa'lab. Liubalik ashrafahum anhu. Untuk menyampaikan ke tokoh-tokohnya maksud tujuan kami. Ternyata sampai di sana fa'aqarun naqah. Mereka justru membunuh untanya. Dan mereka hampir-hampir membunuh orangnya juga. Famana'ahul ahabish. Tetapi dihalangi oleh suku Ahbash. Orang-orang Habasyah tadi. Yang dipimpin oleh Hulais. Fakhallu sabilahu. Maka dibiarkan hidup dan kembali pada Rasulullah SAW menceritakan bahwa mereka membunuh unta Rasulullah SAW. Umar bin Khattab. Kemudian Nabi memanggil Umar bin Khattab yang mereka kenal, orang-orang Quraisy kenal dengan Umar untuk mengutusnya sebagai utusan ke Mekah. Untuk menyampaikan maksud tujuan kami ke Mekah. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, ini akhafu Quraisyan ala nafsi. Aku mengkhawatirkan mereka atas diriku." Karena di Mekah tidak ada suku Bani Adi. Tidak ada kabilahku. Aku khawatir mereka akan lebih lancang, lebih berani untuk membunuh aku. Ibn Ka'ab dikatakan, kata Umar ibn Khattab, walaysa bi Mekah min Bani Adi ibn Ka'ab ahadun. Wa qad arafa Quraisy adawati. Dan mereka orang Quraisy tahu bagaimana permusuhanku kepada mereka. Mereka. wa ghildati 'alaiha dan bagaimana kerasnya aku terhadap mereka. Walakinni adulluka ala ahadin, tapi aku ingin menunjukkan satu orang kepadamu ya Rasulullah yang sangat mulia dan dimuliakan oleh mereka, lebih mulia dariku di kalangan Quraisy dan lebih dihormati yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi pun memanggil Utsman ibn Affan dan diutus ke Quraisy. Maka berangkatlah Utsman bin Affan menemui Abu Sufyan dan ashraf Quraisy. Wa yukhbiruhum annahu lam ya'ti li harbin. Menghabarkan pada mereka bahwasanya kaum muslimin datang tidak untuk perang. وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته dan bahwasanya mereka datang hanya untuk memuliakan dan menghormati Ka'bah berangkatlah Uthman ibn Affan dan bertemu dengan Aban ibn Sa'id ibn al-As dari sukunya maka dia pun mengumumkan Aban mengumumkan ketika masuk Mekah bahwa Uthman di bawah perlindungan kami. Ya sesuai dengan dugaan Umar bin Khattab. Karena Uthman memiliki suku yang dihormati di sana, pasti akan dilindungi. Maka diumumkan perlindungan oleh Aban Ibn Sa'id Ibn Al-As. Thumma ajarahu hatta ballagha risalah. Dilindungi sampai menyampaikan risalah Rasulullah SAW, pesan-pesan Rasulullah SAW kepada mereka. Fantalaqa Uthman hatta ata Abu Sufyan wa udama'i Quraisy. Maka datanglah Uthman menemui Abu Sufyan dan menemui tokoh-tokoh Quraisy dan menyampaikan semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalu li Uthman hina fargha min risalah. Maka mereka pun berkata, setelah Uthman menyampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW pada mereka, mereka berkata pada Uthman, "In syi'ta, kalau engkau mau, antatufa bil bait, fal yatuf." Kalau engkau wahai Uthman ingin tawaf silahkan tawaf sekarang. Maka Uthman menjawab, "Ma kuntu li af'al hatta yatufa bihi Rasulullah." Tidak, aku enggak akan melakukannya sampai Rasulullah dulu yang tawaf baru aku ikut tawaf. Tidak akan mengkhianati Rasulullah sallallahu wahtabasahu maka ditahanlah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu oleh mereka. Fabalaga Rasulullah SAW maka berita yang sampai kepada Rasulullah SAW bahwa Uthman dibunuh. Padahal tidak dibunuh hanya ditahan. Tetapi karena tidak tahu beritanya dan Uthman tidak kembali pada waktu yang ditentukan sampai keesokan harinya juga tidak kembali Sampai berikutnya tidak kembali, maka tersiar berita Uthman dibunuh. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW dibayat oleh para sahabat dan para sahabat dibayat oleh Rasulullah SAW. Membuka tangannya. Dipegang oleh setiap sahabat yang ada di sana. Isi bayatnya adalah bersumpah dengan nama Allah. Untuk membela Islam dan membela kaum muslimin dan membela Uthman ibn Affan. Kejadian itu di bawah sebuah pohon sehingga dijuluki dengan bayat Ridwan tahta syajarah di bawah pohon. Berbayat satu persatu. Tetapi yang menjadi berita gembira bagi para sahabat di akhir bayat Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan mengatakan hadza li Uthman. Ini mewakili Uthman. Maka para sahabat gembira. Berarti ini tanda kalau Uthman masih hidup. Karena tangannya diwakili tangan yang mulia. Tangan Rasulullah SAW. Hada li Uthman. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang berbayat kepadamu di bawah pohon. Kisah ini barakallahu fikum dipisahkan sendiri oleh Ibnu Hisham dalam judul berikutnya yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala yaitu tentang Bayatul ridwan dan perjanjian Hudaybiyah.